Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu ar-rabi'atu wal arba'un te makalah kang kabeh papat wal arba'un lan kaping 40. An ba'dil hukamai saking sebagiannya pira-pira ulama sing ahli hikmah. Ya, ahli hikmah itu ahli ngerti sunnah Rasulullah. Boten hikmah kaya pondok saiki ahli jadab ya. Wong <laughs> oh, sesat ya makna napa? Berkiai ahli hikmah mana nih apa? Sing cekelane kita apa ki Fat? Tibur Rahmah, Samsul Ma'arif, terus Aufat. Apa? Kok doa apa ya? Serai dukun kabeh. Hukama maknane wahum te hukama iku alladzina wong akeh. Hukama iku wong sing ladina rupane wong akeh yakunu kang ana apa kauluhum, apa dawe ladina wa fi'luhum lan prilakune ladina. Ana iku muwafakotan, to muwafiqotan nyocoki, nyocoki li sunnati maring sunnah. Sing darani ahli hikmah iku wong sing prilakune mbek pekerjaane iku nyocoki hikmah. Nyocoki sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak jaduk mboten. Nabi niku jaduk umat. Eh. Nabi udah antem perang Uhud rempal. Umatnya jarinya nyokot tuh. Balung musuh ya. Apa? Kanjeng Nabi diantem pas perang Uhud tuh puntune nggih. Rodol ngono dari umatnya apa? Papak palune bandhe mboten apa? Pedas. Ya, aneh-aneh. Hikmah iku wong sing prilakune dawuhe muwafiqatan nyocoki utawa muwafaqatan nyocoki li sunnati maring sunnah. Dawe ngeten samratul ma'rifati ku salah sufi solih. Samrotul ma'rifati utawi buai ma'rifat. Maknane sing darin ma'rifat ku idraku sifatillahi taala. Itu kese wis menemukan, wis ngidroki pira-pira sifat Allah taala. itu salah sufi solih, itu lu pira-pira tingkah. Aku malah seneng mati kok. <laughs> Ben kowe ora anak kiaimu ora terapung. Lha ora sregep utawa kok kacamatan. Iku trakume mergo sregep apa. Aneh-aneh wong. Wong trakum dari gemar membaca. Wong-wong iku gemar kula macane. Enggak, jadi orang kacamataan itu enggak. Biar kita pinter terus kacamataan. Tapi yo hikmahnya gede, mayok no bakul. Jadi ini aja kayak kadang. Kula baleni malih ya. Hukama iku alladzina yakunu qauluhum wa fi'luhum muwafiqan nyocoki ya di sunnati maring sunnah. Samratul ma'rifati utai buahe ma'rifat. Maknane ma'rifat itu idraku sifatillah taala. Tegese metokno pira-pira sifat Allah taala iku salah sufi solin iku telu pira-pira tingkah. Wong kok ma'rifat billah, maknane ma'rifat billah itu ma'rifat ning sifate Allah. Ini ku sifati Allah sedanten iku ono telu. Mana al haya usiji isin. ini malah ya. Samratul ma'rifati utai buai ma'rifat idroku sifati lai ta'ala Tegesi merdokno sifati Allah ta'ala Iku salah suhi solin telu pura-pura tingkah <clears throat> Uang iku iso ma'rifat ning Allah nih ma'rifat itu idrok Iso ngidrok apa sing dadi sifati Allah ta'ala Iku ono telu Siji al u. Iku isin minawahi ta'ala sayang Allah ta'ala eh ingkibadul kolbi tegese mungker te ati ya iku nama anane mungker ingkibadu kobdun ngene itu jenis kobdun nah itu nih bestun ya ngene ini cene apa bestun nah itu apa kobdun mengkeret mengkeret itu sangi wedi ne mengkeret te ati an maasilai sangi berapa maksiat jadi ati itu tidak kepengen maksiatnya mengkeret maknanya isin nomor loro wal pulan seneng filahi ing dalam Allah jadi sing berbau Allah niku seneng dia seneng ngaji, seneng bakas hukum. Serai so ngelakoni lah. Pokoknya hukumnya Allah itu senang dibahas. Terus kulo niku akhir-akhir niki mun wonten pitung tahun. Niku sering muasalah tenggene ulama-ulama nawa hakikat. Ulama hakikat tuh ngerti cara berpikir ya. Sifatnya Allah Ta'ala niku pinter, simboroi, ya, simboroi. Ya. Kan sangang pulau pinter, songo. Sifatnya Allah sangang pulau songo niku dibagi kali ini tiga sing gampang mohon dibagi binten kali siji sifat jamal apa jamal sifat-sifat keindahan nomor kali itu sifat jalal sifat-sifat nomor keagungan binten sifat-sifat nomor keagungan lah Allah niku kepengen kawulane kabeh iku kenal sifatnya nak ra gelem kenal api-apian dipaksa kenal terus ekspresi cara bahasa yang kayak e saat ini implementasi sifat-sifat itu itu jadi asaru kudroti pun sama nak ben marifat tak tatar saya ya jadi sing darani marifatu wa iku napa idroku sifatillah napa idroku sifatillah ya suwe rumono ngaji sing gampang tapi dadi wali bar iki so, yakin bar iki dadi wali engko nak di pantes neng diangkat meneng <laughs> di dibredel meneng itu orang jadi wali kutub itu paling lama itu dua hari itu hebat. Mereka digilir satu Ada yang hanya kuat tiga jam, empat jam. Itu hebat. Yang wali kutub digilir. Gue serau sama elok giliran semalah gak kuat malah. Pemono ya. Sifatnya Allah sing kenal gini. Sang pulau songo. Wonten sifat sing dikenal no itu kohron. Kohron kita dipaksa kenal. Jadi sing disebut ulama sifat wajib wa ta'ala rong pulau sifat mukhalif itu rong pulau ini wujud idam bako mukhalafatul ilhawadisi muhubi nafsi wahdaniyat kudrat irodat terus si ilmu hayan sama basar 20 kemudian gampangannya ya tentu sifat-sifat niku saya ini nggak bisa gampang mawon Allah niku gadah asmaul husna ya nabi walillahil asmaul husna nabi fatauhu ya Nah Allah gada asma, mesti tumus, mesti tembus teng makhluk. Ini rumah Allah ya. Allah nak gada sifat, utai gada asmo, gada status. Niku mesti tembus teng makhluk. Gelem ra gelem. Amten cek sahwan, cek tauan au karha. Misalnya wong utangnya akeh, bujune cerewet, anaknya gak nurut. Utang jatuh tempo, awake lara kabeh. Cara dohir ora iso guyu. Tapi Allah guyokno makhluk iku sifate Allah. Wa annahu wa adhaka wa abka. Allah sing maringi guyu. Sehingga wong bulet kaya apa? Kaya apa sing tubir masalah ya tetep iso. Mergo Allah nak di sifat pasti asarnya ini di makhluknya. Termasuk sifat Allah taala yang maringi. Maringi guyu. Iku pangeran. Jadi wong sing penjara demi partai PKI, ini penjara yang guyu bangga heroik. Ngantuk ngomong sering jopo-jopo wong cemen. Wandu, rawani berjuang demi idio. Odo, wong Islam garis keras yo iya gak dengan segala resiko di penjara iya buang gak, iya sungguh yo ora kowe ngene ini iki Islam cemen. Tapi sing Islam koyo kowe sing rawani di penjara, rawani resiko yo buya bu. Islam penak ngene entuk sangu kok malah. Terus pidato entuk sangu. Yo bu. Wis bener di empong kok. padha ra roe. Tapi apapun neng dunia itu wong ora kecuali jadi wujud, jadi objek sifatnya. Lha ya. kok Allah nifati date adhaka sing ini iso guyu. Mesti asare ya neng makhluk. E. Kaya apa masalah wong ya tetep iso Waliane ya bodoh, kaya apa presiden, kaya apa wong paling kuat neng dunia. Waya nangis ya dipeksa nangis. Ya wong presiden wonge kuwasa. Sampe dadekno anak ibu bupati kamilah padahal dia presiden bang Mantan anak presiden, jadi anak anak presiden kan hilang. Sekarang anak presiden jadi presiden. Nah, pengiran kesana, ya tangisan tenang. Dan orang anak wong alim jadi wong alim, anak wong alim berada jadi wong alim. Anak wong suka jadi melarat, anak melarat jadi suka. Nah pengiran kesana nangis itu diacak. Nah, iki singgara ini sifatnya Allah itu mesti tumus tembus teng makhluk. Allah nyifati dzate adhaka maringi kabeh wong yesus ya Allah maringi sifat date abeka sing iso nangis loh. kabeh wong ya iso nangis. Sebab iku kowe ora usah donga yo iso guyu to iso nangis. Engko tembus dhewe wong iku wis dadi sifate Allah. Lha iku jenenge idrok. Kowe nek sing ngono iku jenenge wis Mana kaya kula mbek jenengan ora ngarah sampean tak warai itu kaya guyu ngene wis do pinter guyu. Termasuk kerawa edw, guyu nasi pdw. Iku akhirnya ya guyu. Eh, uang roh nasibe dhewe suwe Terus keterusan stres nih. <laughs> nah, iso guyu api-apian ya diguyokno saat stres. Tapi sementing nanti jai napa? Iso. Lagi mulai sing diarani ma'rifatu wa itu dia sudah bisa mengedroki nemokno sifat sifatnya Allah. Jadi eling-eling. Mulane ketika ne fikam niku tenggene akhir-akhir karangane yang ketika ngoten. Ilahi kaifa astaizu wa antal mudil wa kaifa astazillu wa antal mu'is kula teng donya iso mulya piye ora bakal kula teng donya mulya jenengan nyifati zate jenengan al mudillu zat sing menghinakan pasti kita ini pernah hina ora hina piye ke calonan presiden wino suarane wong amen, wong ning perapatan preman ibu padha bahkan suarane wong sing kok ape ditembak perkara narkoba itu sama gagah endi pas pilihan presiden ulama top Ambek wong sing narapidana kasus korupsi gue nyolong ayam itu suaranya bodoh, ta. Podo kualitas suaranya sama bodoh Podo inane nak entok. Allah nak sing ngrasakno ino iku ino Ya Allah, bagaimana saya merasa mulia? Wa antal mudilu jenengan zat sing menghinakan. Mana semua orang pasti rasa rasani hina. Kue nak ngaji tasawuf kita jangan butuh makhluk. Bareng kata terondo ya raiso turunan. Lah gua aja makhluk ya, bagaimana? gimana. Tapi yo butuh gua maklumi nak swayai yo swayai. Eh? Paham? Cari profesor, cari doktor, ahli metodologi. Anak SMP kamu enggak. <laughs> metodologi ini terapan ya Pakar psikologi. Nuduh lo bojone ora iso. <laughs> Psikiater anak itu stres. Kadang anak wong ra jelas-jelas wah ayam merah karuan, padahal tanpa ilmu. Jadi mergo Allah sifatnya mesti tembus teng makhluk e mau atau tidak. Mulane cara ngomong sing usul ilahi kaifa astaizu wa antal mutil. Tapi terusane wa kaifa astazillu wa antal mutil. Kula ngrasa ino ya ora oleh Gusti wong jenengan dat sing mari mul. Kaya rakyat tak mulia nih pol presiden butuh mantan pangap butuh anggap waya pilpres ini mulia mulia nih umat mulia mulia nih umat ya apa pilpres oh mulia tenan diburu neng dindi suara kita neng dindi diburu tapi nane yuk kue bebajingan yuk waduh waduh pas kue cek wali kutub cek wali abdal pas pilihan yuk Mulane wong tasawuf kudu jarang dungo. Ora kok orang dungo perkara sombong gak. Mergo wis ngidrogi sifate Allah iku mesti tembus. Cek sifat mu'is, cek sifat mudil, cek sifat adhaka, cek sifat abga. Lah iku sing diarani makrifat iku wong sing wis ngidrogi pira-pira sifate Eh, mulane wong kudu makrifat Allah maknane wis wes Ya dilatih, wis ya Lani kabeh ulama niku kula bolak-balik fatwa itu di bundi nek kula fatwa. Dadi wong Islam iku penak. Lani bar ngaji fikih kon ngaji tasawuf. Nah cara fikih wong ayu ora oleh Jumatan. Kro. Salat Id yo ya makruh. Momo kepeksa iku jare iki fikih kon maca elek. Lambi elek bar masak tau apa tak bar hmm. terus kan. <laughs> Tapi aku fatwa. Kemudian dibantai kiai-kiai. Jadi aku podo ae wong elek wae. Cara aku iku malah dosa ketemu wong elek. Kok sakit, Gus? Nah, iki rada rubah iki. Kowe ketemu wong ayu paling banter donya dosane iku sahabat. Wong wedok iku krungu nak Mustafa sahabat ku bangga, sahabat iki iku bangga. Tapi nak ketemu wong wedok untune metu bonya iku ora iso nyepuro nganti mati. <laughs> Dadi padha wae. Dadi ketemu wong ayu dosa sahabat, ketemu wong elek dosa nenye Malah dosa nenye iku angel sepurane. Dadi ana cah wedok untune metu elek terus kabari jenengan jari ke Mustafa lu elek udah ribut oh raiso pura nanti mati tapi nak dikabari jenengan dulu wahyu nanti ke Mustafa kabut masuk semuanya raka kira-kira nyepurane gampang sih. oh gampang jarani ayu Lain cara kula urip wis padha. Lah iku jenenge ilmu hakikat. Kayak kula wis mati rasa. Ketemu ayu wong elek cara kula padha Berdua Mergo ya mau, gak ono pilihane amalane disebut cara Quran wa nabluukum hmm. bisyarri wal khairi fitnah. Ono elek yo ya coba, ono apik. Kowe ketemu umatem sing lomo, yo ya coba mari ketoma. Ketemu umat medit yo ya coba ngukumi wong medit, becires <laughs> lho wiritan ngomongne buku ya iku wiritane. Padha. Kowe ketemu wong sing kalah nasab, kadang kowe hasil Ketemu wong kiai gede kadang khasut. Ketemu kiai cilik nyepelekno ya padha dosane. Khasut yo elek nyepelekno. Mental ya podo ketemu tokoh gede gue membebek ngato ketemu wong cilik memperbudak podo elek. Ya, Asal ije urip iku ana blukum bisyari wal khairi fitnah. Sebagian ayat wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah. Asal ije urip ketemu mbek ketemu. Lho kula nu bolak-balik matur teng putra-putrane Mbah. Kula kancanan jenengan wis seneng. Paling gak terutama mbek Habib-habib sing alim kula sering. Kula kancanan jenengan seneng, Paling gak ada sisi saya kalah Jenengan Habib butuh nekat Nabi, jenengan misalnya putrane bangun putrane guru kalau lu kalah lu seneng. Nak wong soleh tenan kalah lu seneng. Mergo mari tawadu Kancanan ku ya seneng ora dinasab. Mari aku sayang. jadi apa kakek nak wong apa ya apik terus kancanan wong gede ben tawadhu, kancanan wong cilik ben tarahum welas. Iku nak wong soleh. Nak wong elek ora, kancanan wong gede hasut wong cilik memper Gak usah nabi. Mau kancanan wong ayu atau ketemu ngelak ngenyak bar. Lah kowe iku jenis iku. Mulane wae neraka terus terus neraka. Rawong ayu syahwat, rawong ayu lek ngenyak. Lu urip kok ngono abot ke suwargi yakin apa. Ora wong wong ayune ngono, ini orang bojoku. Karena ketemu elek, kok elek. Lu soal bu omongno ora tetap pangeran pirsa, Orang penting. Ora penting mbok omongno ora ning ati padha wae. Ora masamu pangeran butuh omong tapi. Oh ya alamusirong, Wafa, oh Sombrono, atiku ora tau Lalu kalau sering GR bae. Mulane pantasin paling ngalim aku. Ngatiku ora koyo kowe beto, aku ora Lho kalau sering didolani kiai sing lagi latihan. Ah. Oh nang ngrasani kiai gedhe ndak ngamak kiai saiki Gus kedunya ngene-ngene. Nak ora kiai cilik ya apa Gus termeki musala. keliru kabeh. Terus tangan-tangan. Kowe oh, ku kok ora saleh. Lha piye Gus? Lah sing wong gedhe kok komentar ya elek. Sing wong cilik lah carane saleh keliwat kliwat atimu ya, elek. Ora oleh kang urip Kita harus punya keberanian kancaran wong gedhe. Setidaknya mari tahu. Kalau jeling dewe bapak hak kena dadi wong alim pesen Gus itu yo siap jadi anak buah. Misalnya ketemu guru, yo siap jadi ketua. Kayak aku Mbak Mustofa nih, dia nunggu instruksi saya. Mau nak mau saya harus ngambil posisi ketua. Nah orang ya orang gelem tenan, panjen wong cilik kepengin pimpin. Tapi kayak ketemu Bani Hashim, Bani Mutalib, gak iso kok pimpin. Mereka sing alamin secara kuasa sudah lebih tinggi ketimbang apa kita. Tapi justru itu bagus ketemu man alaminna kita iso tawadu sing adna minna sing lebih rendah kita gitu, iso taruh. Lainnya Nabi terus ngetikan ini tegas, laisa minna malam yarham sahirona wa ya'rif haqqo kabirina. Sebagai riwayat walam yuwakir haqqo kafir. Ora umatku nak wong ra iso mulyakno sing luwih mulya, ora iso sayang sing luwih cilik. Luwih mulya ku imma bin nasab kaya ambek habae ambek putrane guru wa imma takwa. Mergo luwih mulya timbang kita karena tak wa imma bil Wah imam aku fikir suwe ini kok jadi mulia. ini yo ya fadilah, fikir suwe ini yo ya. orang beruang kang kuat. Fikir suwe. Iku ya yo wajib dimulya. Lah sampai mau sampean mau yo kan sampean. Aku kok ada ini wados soan jenengan. Jenengan soan kalau tak larang kalau sendiri. mriki. Lah kalau kula pm bae lah tetap tawadu. Kalau sih soan jenengan. Gak kondang tuh. lagi tak warai ya. aku yang aku pengen urip selamat, iku nganggep kabeh dunya iku cukup. Mulane kula nu mbek fatwa fakir kadang rapati cocok nak sholat itu jari ini sing elek kan oleh berangkat ya cara ibadah cara fikih sing ayu cara kula berdua lu misalnya sholat itu terus ngono cawu elek macet terus kecam ala tetep elek <laughs> umangkele nanti mati kan entah no ya ngopo dosa gak ngenyek ngono ya, ya terus iso disepuro ke wong itu iso ada barang ya ayo bos wongnya malah bangga tapi fakih ya aturannya ngono. Fakih itu ya fakih ilmu ini fakih. Mulane barang fakih diudah nono mau hakikat. Bener nak uripku kafe masalah. Itu di bapak saya. Problemnya kadang kita dari anak sing manja, gak petarung. Di, di bapak rasa yang problemnya dia niat minggat. Waduh masalah. Kau nyayang anak yang ngono, kau nyayang banget kok anak gak mandiri. Gak bosan sayang cita-cita nih ming minggat. Bucu yang ngono sayang banget lama kadang hak ambil ibumu kurang mergo sayang bojo. Gak mbok sayang men nantang mulai wah <laughs> iya angel. Angel yang sel cek urip wa nablukum bisyarri wal khairi fitnah. Wa ja'alna ba'dukum ikadil fitnah. Ukurane dhewe wa atas birunya karep sabar to ora. Asal cek urip jare pengiran pokoke atas biru apa kowe sabar. Ya mending ngono siap Gusti, siap sabar. Tapi ampun tuntut praktekin. <laughs> Tak kaya pikiran apa kayak sabar, siap. Pasti siap sabar, tapi ampun tuntut praktekin. Mane samina wa atokna, tapi itu tulisane hufrona. kayak kula nurut, tapi sementing sepurane sing gede. nurut tapi rapati pas, apa nurut tapi rapati Lah wong saiki sombong-sombong kok muni samina wa atokna iku keliru blok-blok. Ya berarti kowe GR niku samina waton. Nah si ono rufrona. Jadi gak kulo nurut gusti tapi gak sepurane sing. Jadi karena ini pasti tidak tidak sesuai pasti tidak pas. Wes mesti pas. Tak jamin. <laughs> Ya, ngaji. Nah, jadi sing darani ma'rifat itu ngedrogi sifatnya. Wong kula nurut, nak bojo kula ngamuk, iku ape ngeluh iki sih. So ngibadah nyakit duit bojo iku angel. Kadang kowe di duit. Terus mbek pangeran diganti wis kena ra iso ngerti dhuwit ibadah tak ganti sabar. Terus pangeran nyetel bojomu ngamuk. Ben ibadah, ben kowe tetep ibadah. Ngono maksudnya pangeran. Jalur sabar ngono lho. Tak warai ku coba goblok ra warai iso tak warai yo. Kowe iku ibadah kan sedekah ning bojo tau ning fakir iku ibadah. Jalur sedekah. Kadang kowe ora iso sedekah, pangeran tetep kowe iku kepengin ibadah di jalur nyabari dia diamu. Lah pas nyabari dakmu kok kowe ora tripol iku piye? Jare pikiran kok kok gobloke ngono. Iki ku jalur ibadah. Sedekah ganjaran, nyabari kamu. Melani misalnya gue dikei ganjaran sehat, mikir umatnya e anak kancing Nabi, mikir perjuangan. Terus gue nyatanya ora iso mikir umatnya e Nabi, iki ganjaran apa lewat loro. no wong sehat ya orang ana gunane. Lah bareng no, kon sabar kok ora iso. Terus gue jalur apa? Untuk ganjaran itu jalur pas sehat terang untung mau mati nabi pas loro sambat terus dia jalur apa jalur mati <laughs> jadi pangeran lu kepengen kue ku fikuli kali untuk ganjar terus kue apa ngatur pangeran maksudnya terus di hidup kaya raya mati masuk surga ya rawon aku cakap pangeran buyutmu tapi aku atur atur ngajar icek urep ya beluakum ya, ayukum asan wa Ane kabeh nabi yo ya mesti diuji bojone. Malah orang sing ekstrim gak Nabi Nuh cara tuh eh, bujune kafir, Nabi Lut bujune kafir. Kowe bojomu judes enteng. Kali-kali tambah baru mbek Nabi Nuh, bujune Nabi Nuh kok kafir. Abot ki cerewet. Enteng cerewet tuh enteng. Malah cara teori medis Wong wedok sing sering ngamuk itu bebas penyakit jantung. Iku kok yo ngringakno kowe. Misale orang tau ngamuk ngerti-ngerti operasi jantung. <laughs> Malah tuntas terus Wis pangeran api antara. Mergo si Allah wis kadung nyifati dadi Ar-Rahman welas. Mesti madzhiri Rahman ana ning makhluk. Lalu sing diarani ma'rifat ku menemukan sifate Allah. Lalu sampean ngaji. Wa annahu adhaka wa abka wa annahu wa amata wah. Saiki wong ora kepengin mati. Tapi sifat mematikan sifate Allah sing ora kepengin mati lah ya tetep mati wong sifate Allah. Amata Allah itu zat yang memberi kematian. Ora kepen mati lah ya mati yo mati. Sifatnya Allah mesti tembus. Wahya lan Allah dat sing uripno. Kowe dhisik ya ora kepen urip. Zaman kira ono ya ora duwe niat ngerti-ngerti urip. Udah, sebenarnya kaya mati ujung-ujung yo ya urip. na huwa amata wahya. Yo. Mulane kira usah khawatir melarat. Allah menyifati dzate ar rozak ar rozak dat sing maringi rezeki. Ya ora usah khawatir. Lha wong goblok, ora di warisan kok ya no mangan. muni rat marat kok umur nganti 70 tahun ya kok makan. Ya kok aneh. Yo ya mesti golek-golek, yo ya kok mesti entuk. Ayo ya gubur marat marat Dadi Jadi mau marat itu keajaibane pangeran warisan radu, sahabat marat mulai cilik lu nganti tua yo kok mangan. Saya melani ngaji ya jadi mulai itu termasuk ulama yang munajatnya seperti itu. Misalnya perintahnya pangeran yang ngono ilahi kaifa a'zimu wa antal qahir wa kaifa la a'zimu wa antal amir Rabbalin malik ilahi kaifa a'zimu wa antal qahir wa kaifa la a'zimu wa antal amir Gusti, kula kok kon niat azam, duwe niat melakukan sesuatu piye? Gua ana gunane. Wong anta itu alqahir, jenengan yang memaksa saya. Misalnya kue lagi latihan sholat, aku ora bakal dulu orang wedok, gak bakal kena tipu daya nih wong wedok, gak bakal kena tipu daya nih dunya. Tapi Allah itu al yang memaksa. Kue niat apa? lah nak pengiran nang ngersakno apa-apa, tuntas. Kue pas kawin ada komitmen, mau keluarga sakinah mawadah KBMC mau mubaleke donga kabeh muni amin. Wajah maafin aku bi khair amin. Paling tolong bulan tuntas tukaran wis. Mergo Allah al yang memaksa bahwa cara kehidupan kita harus tukaran. Tapi kue kok duwe niat keluarga sakinah tenanan kok sakit niat budi gusti nanti ujung-ujungnya engkau paksa kalau ngalami tukaran di tuh terus jadi ini hikam wakai fala azim tapi kok kulo radi rencana keluarga sinah betul mungkin wa antal ujungnya kan merintah no wa asyiruhunna bil maru berhubung jenengan no kulo ya niat bil maru ya niat tapi nah buatan bil maru yang bersalah dong jinan jenengan alkohol maksudnya Tadi <laughs> hikam terakhir-akhir dongo itu ya bingung no. Tapi bingungnya wong soleh ya mari wali, ya bingungnya wong soleh mari wali. Tapi bingungmu itu marai dari iblis. Mau bingungnya wong rasoleh itu dari no mamang beku kudro tua. Tapi nak bingungnya wong soleh itu jadi parkir be no pengira. Kalau balik ini malah jadi ilahi kaifa a'zimu wa antal qahir. Bagaimana saya punya komitmen terhadap kebaikan tertentu toh wa antal qahir. Kau yang memak Ujung-ujungnya saya banyak bercak sana sih. Setiap yang di sini kan punya komitmen, mau birul walidin, mau birul zaujah, birul anak, birul abna. Ada nggak yang sesuai rencana? Gak bisa. antal kohir. Allah yang memaksa kita ada ideal dalam hidup ini. Makanya setan bodonane gampang cara Abu Hanifah. Setan itu ya goblok, orang pinter-pinter. Lalu gue nak pas ra tuh railing eling HP-mu buta kok di. Bareng pas salat kok ini, udah kok di. Padahal kayak dia niat pas sholat tuh hanya eling apa? Oleh muni ya hanya. Bareng pas sholat malah eling sing ora perlu di. Aku lo aja ape ilinge hukumnya pangeran, aku nah, eling dunia. Imam Ghazali iku pas sholat ngeling-eling bab kitab ngarang wae tasawwur dama sing makmum ku adik-adik iku alim hakikat wis delok Imam Ghazali koyo darah dari emu farok. Ketika ditanya sama kakaknya, "Kenapa kamu farok? Saat tadi melihat kamu penuh dengan darah. Iya pas sholat itu mikir apa ngarang bapak. Iku yang masalah. Jadi Mamu Zali, Mamu, adik Mamu Zali, makmum kue malah gambar buta cakil wo. Tapi justru itu setan dia kali ya Abu Hanifah aku masuk. Ono uang itu nyimpen duit, aku lali tidak kok. Di seuran gak ono bank. Jadi nak nyimpen dipendem, dunia nak nyimpen lali. Terus saking suwene nyimpen lali. Tak kok Abu Hanifah kulon ku di dunia lari, tak simpen di lari Tak putih sih putih jaran. Jaran wari baru tuh. Iku ae, sering eh, sholat, sholat tenar. barang sholat tuh amen eling ta. Sesuai eling, eling goni. Bareng ketemu. Ya aku ngerti nak eling. Lah kok jenengan ngomong sholat, <laughs> aku merko ngerti. Nak aku sholat ku dieling no dunia nih be setan. Lah iku tak gue media weh. <laughs> Jadi, jadi setan tau kebodohan be aku kan. Jadi dipancing mong sholat. Terus setan ngeleng nopo Posisi dunia ini baru bisa ya wes kasih ya saya sholat sing normal terus saya. jadi ulama itu kelas iso ngakal yo. deh kancane. wah ma kuni syaitanu lahu korinan fasa anaba qarinan. Wong kok kancane setan wae elek. konco Aku ora roh hubunganmu mbek setan kok musuhan apa konjo. Nah delok akrabe yo. Tapi nek ngaji ini yo musuh. Ya makanya nyifat melani kira rasa khawatir ning anak putumu. Anak putumu sebenarnya nasibnya tetap kadang iso guyu, kadang iso nangis. Mergo sifat guyu guyokno nangis, nangisno sifatnya Allah mesti tembus teng semua makhluknya. Paham ya? Ya podo sifat nyenengno ya sifatnya Allah, sifat nyusahno. Ya. Lah saya iki ya, misalnya kalau kula ini kan rasuke. Rasuke banget. Butuh duit pulau juta itu kangelan, 50 juta kangelan. Akhirnya yo kangelan. Odo, nggak Pak SBY waktu presiden, Pak JK mungkin yo kangelan. Mungkin duwe kerja anak-anak wakil presiden. Podo dunya kangelan. Duwe miliatan tapi lala karpe sesuatu yang mungkin nggak gampang. Ya akhirnya kan nanti jaya bodoh, kono kangelan dari anak anak jadi gubernur, kayak kangelan gue duit rong puluh juta. nggak sih, melarat di bangku ya kangelan gue duit rong juta. Enggak usah ya Tapi intinya nanti jaya kan sama. Ada sesuatu yang enggak kesam. Kayak keliru yang fakir usi itu. Senengannya ngomongin. Enak jadi orang suga apa-apa kesampaian. Jari sopo orang suga apa-apa. Lah sinyal gubernur Jakarta orang suga kabeh. Kepen jadi gubernur raka sam. Yang bocah kok goblok. Kamu tak gemuni yang fakir. fakir kok goblok. Lah apa? Ngono maksudnya. Lah kok goblok barang. Lah Omongan gue nih, lah Enak jadi orang suga apa-apa keturunan. Misalnya orang suke, kepengen ngawin artis ini Jakarta kan nyuruh mesti kesampaian, pengen jadi presiden ora mesti. Justru awas gede ini fakir, lara lah kepengen, ngono-ngono ora kepengen. lara kepengen dia ya kebablas lah. Fakir bener presiden Intinya sama, kesimpulannya dalam hidup itu banyak yang tidak kesampaian. Atau untuk kesampaian itu butuh perju, Kue butuh duit orang juta perjuangan. Mungkin Pak Jokowi minta presiden lagi ya berjuang. Sama, sama, sama berjuang. Dan sama-sama sulit. Kata siapa kita lebih sulit? Mungkin lebih sulit mereka. Untuk duit orang juta senengnya raka ruan. Kono serano artinya di duit miliatan. Sama, sama, sama. Waduh-waduh diuji be pangeran. Wong pangeran sifatnya al blidat yang memberi uji. Nah itu ilmu-ilmu ini mengenalkan kita. Wong kon kenal sifatnya Allah. Kon idro. Nah itu menaik sekolah itu ma'rifat. Jika delok rame ini dunia itu mau kabeh mazo hiru kudrotillah. Kabeh dunia itu mau objek penampakan sisi-sisi sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Lan kula sering delok wong ning gone dalan. Wis do pilo kamping nyetop trailer, Pacakane ra karo-karuan mbok salat ora anake sapa ya ora roh. Ngono yo iso guyu ning Padahal kabeh wong darani sampah masyarakat. Anu yo gudok. Ya pangeran pinter sing roh ribet sing komentari guyon piye sing kok bocah kok anake sapa iki sampah mal kok aku mau guyu-guyu pengiran yo jenengan cek pinter wong sing dikritik wong sak menake iso guyon Kan kula ngaji iso guyon, mereka sing ngono iso guyon, aku ngaji kok ora iso guyon, kamu goblok tapi. mergo kabeh mazahiru rahmatillah. Allah itu tetap melihatkan sisi-sisi rahmannya. Bahkan orang paling masalah pun ya tetap tok rahmati Allah Subhanahu jadi kabeh ning dunya mung madzahiru kudratillah, penampakan dari semua sing dikuasani Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu karena rahmatku mesti tumeka ning sapa wae, orientasi wong Islam niku ning ridane Allah. Mergo nek rahmat iku ammat al mukmin wa ammat al kafir. Disebut wa rahmati wasi'at kullas. Rahmatku nek sapa wae. Tapi nak ridaku iku ning wong mukmin. Malah wong mukmin obsesine ridane Allah warido kamat tubi. Mereka nak rahmat wong kafir lantos jelas nasi Allah warahmati wasiat kulas. Rahmatku jembar ning sopo wae. Lan kira iso maksud wong kafir, maksud wong fasik ora bakal kentuk rezeki. Gak iso, gak mandi maksud. Wong sing atur rezeki ku napa? Gusti Allah. Dan itu sebagian sifat permanennya Allah. Asal wong jek ning donya rezeki. Sembrono. Mulane sing darani ma'rifat napa idroku sifatil, Paham ya? Napa idroku sifatil. Nak wong wis iso ngidrokno sifatil. Allah. Ini ku gamane bersaksi nak kabeh barang ning dunya iku madzahiru qudratillah napa madzahiru qudratillah. Iku ya mau. Nak wong wis ngono iku samro iku siji isin mbek pangeran. Nomor loro wal hubbu fillah lan seneng ing dalem perkara sing terkait Allah. roh batu tegese seneng fima ing dalem perkara ing dawa ya nang sanding Allah. bi saking ganjaran wa husul ridho lan hasil ridane Allah taala. Nomor telu wal unsul unsulan nyaman. Ya iku nak manane aris, aris iku apa aku lho ben dokumentasi makna wis pokoke ya iku nak manane aris, aris iku nyaman napa? Kulo niku ora iso maknane aris ora roh kifat. Cuma aku roh Arabe nak manane unsur iku nyaman. Jadi di dhisik arab ya kalau di bangor Jawa nih jadi guna ngono lah siyama sumawana kuwi dhisik ropo supo <laughs> iki guna namane guys. Wal unsulan aris atau nyaman bila iklan apa. Ciri utama wong itu nyaman mbek apa. Misalnya ngeten nyaman mbek apa. Kadang gue kan yo kuwatir nanti kuburan iki apa dipendem ditinggal keluargamu. Terus ning kono iku mungkin yes. awor cacing macam-macam. Kadang gue kan yo wedi seneng wong kan yo wedi waduh terus pi. Lah saya yo padha gue zaman mani iku asline yo iso mikir kok ning gone wetenge mbokmu. Fi dzulumatin thalas ning weteng, wetenge wis peteng, ning jero weteng ya peteng, kadang ibumu cek renang barang. Putih kok ora kelelep. Ibu-ibu hamil malah disarankan apa? Renang. Artinya apa? Janin yang sudah punya nyawa, misalnya umur 7 bulan, 8 bulan, Allah bisa mengelola. Wong ning jero weteng kok janin ini sudah hidup dan sudah butuh makanan. Allah bisa mengelola sedemikian rupa janin ini hidup. Artinya paling enggak aku nak mati gitu. Zaman aku urip yo ora carane kenapa saya hidup, kenapa saya harus mikir carane urip zaman yang kuburan. Sekarang saya hidup pun tidak bisa mengelola caranya apa? Hidup. Ya wis kita nyifati Allah ku al muhi Allah zat yang menghidupkan meskipun kita tidak tahu caranya caranya menghidup gimana nggak tahu kita tapi tahu-tahu kita hi bahkan Allah bisa menghidupkan kita zaman kita mani sigot zaman kita masih sperma, zaman kita di rahim. Kenapa kamu pikir caranya hidup zaman kamu di kuburan? Kok aneh? Zaman kau utek iso mikir kok malah meragukan kudrat wow Wong mestine kau iso urip nyekseni kudroto. Wow, kok malah nyuap kudro tuwa. Mengenai PKI. ini malah. Mesti Mestine jok kue urip iku nyekseni kudrat Wow, Ono mani trimo sperma jadi menuso. iso bedigasan, iso gadekno BPKB. Padahal disek terima mah Iku akarek nyekseni kudro tua. Lo bareng iso mikir kok malah menyangsikan kudro tua. Dari sopo wis urip mati neh. Lah mestine jari sapa mani kok iso urip. Lah iki ana buktine. Lah iya ana bukti iku bukti kudro tua dan kudro tua yang sama ini nanti yang iso nguripno wong mati kok aneh. Mulane sing diarani urip ku nyekseni, ora kok mikir nyekseni kita ning donya wis karek nyekseni kudro Tua mulane asyhadu nyekseni annahu la ilaha illallah asyhadu alla ilah wong karek nyekseni. Kok malah mikir, mikir wis keliwat, Kang. Bangun ujian tapi ya mikir barang. Wong barang karuan kok dipikir. Kowe meripat rame lo gawe ngerti-ngerti mbok gunakno delok. Tangan kita ra iso gawe ngerti-ngerti kowe karek gunakno mbok go mangan. Ya semua karek nyekseni nak kabeh peparinge pangeran kabeh kudrot Lho kok malah mikir. Karena mikir hidup itu butuh oksigen. Kalau nggak ada oksigen nggak bisa hidup. Orang sudah mati itu nggak ada oksigen, berarti nggak bisa hidup. Terus pertanyaannya adalah apakah oksigen itu sebab hidup? Kalau oksigen sebab hidup di alam raya ini ada oksigen terus harusnya nggak ada orang mati karena penyebab hidup masih ada yaitu oksigen. Itu coba goblok Loh iya kan? Kalau dia menjadikan oksigen menjadi madarul hukmi, sentral hukum dari kehidupan, Berarti orang yang di dunia ini tidak bisa mati selama masih ada. Ternyata yang mati ya banyak. Tapi kita orang Islam gak nyifati penghidup adalah Allah Al-Muhidat yang memberi hidup. Dan itu pastinya, tapi rakyat urip ngerti-ngerti urip. Aji tafsir jalalan ngalor gitu, kok sudah montor buan kuantor kan yo ramen itu. Padahal kau yang yo ora kepengin ngono. Zaman kowe orang ngono kepengen nomor jalan Ora roh. Lah yo iya ora roh berarti hidup kita ini tanpa ikhtiar kita. Hanya Allah Al-Muhyi. Allah juga nanti Al-Mumit ketika kita ada ingin mati mati. Ya sudah, seperti itu. Nanti setelah mati Allah lagi yang menghidupkan. Kok malah kowe mikir carane urip lah apa mikir carane? Ya carane hubungane be Al-Muhyi ya be Al-Mumit lah apa mikir carane? Carane hubungan bedat sing mari ini mulai dawe ulama-ulama sing ahli mukasyafa ayat paling dua iku fattaquwa. abe uskuru wa ora uskuru nikmat Allah. Iku ummatun madiyah. Jadi kalau mau tafsir sing di karang ilmu ilmu hakikat. Bani Israel, iku ambek wong Islam mati kanjeng Nabi, iku cek keren mati kanjeng Nabi. Iku Bani Israel nak wadawi ku ya Bani Israel guru nikmati allati anam tu Eh Bani Israel, kowe kowe eling nikmatku. Jadi ilinge itu materi. Sementara kita umat Nabi kon eling uzkurwa ya ayyuhalladzina amanu uzkurwa kram. Kita ini kon eling Allah. Karena kalau kita eling nikmat, nikmat itu bisa hilang. Dan kita hanya butuh Allah. Nikmat yang sekarang itu kadang musibah bagi kita nanti. Tapi nah Allah ini zat yang paling kita butuhkan. Ilahi ridho kamat bubi. Yang jenengan yang kita cari ridho. Artinya kalau kon eling Allah ya Allahnya bukan apa? Bukan nikmat. Jadi wong nak ahli muka syafai bahkan ayat kuroha itu fatakuha ya sama. Kon Allah. Bukan kita takut kehilangan nikmat, memang takutnya kita sama. Nah, Israel ga ilinge iku mbek materi rupa-rupane napa? Nikmat. Amalane nah, wiridan paling dhuwur Allah, Allah, Allah. Kita nggak pernah tahu maknanya Allah piye. Allah dengan segala sifatnya, Allah dengan segala sifat. Ya mau misalnya kayak lagi susah, ya saya lagi nak pengiran itu Almut Hikdat dan sing maringi guyu adhaka. Tapi kayak nak lagi nek nek matake, nak pengiran maringi susah kok. Ono ya. wong seneng anak, sangi senengnya di ditukokno sepeda motor ninja, semua nang kabeh sakur. Rong jam dijajal kecelakaan mati. Koyo apa bar adhaka langsung apakah? Ana wong ketinggalan pesawat nuangis ketinggalan. Sebenarnya pesawatnya kecelakaan. Guyu alhamdulillah mau karep. Kaya apa gampangnya pangeran gawe adhaka ben apa? Kita tidak pernah tahu. Ya, anak kita itu mau nyeksa nih. Wis ra pilihan. Ada milih milihno wa annahu adhaka wa abka wa annahu amata wa ahya. Ujung-ujungnya pada akhir iman tertinggi adalah wa anna ila rabbikal muntaha wa anna ila rabbi kalan maring saat temennya pangeran suruh al muntaha itu sing final muntaha itu inti gak gon gon fi final katok pada akhirnya kita hanya berpegang wa anna ila kal muntaha mulane ini sidratul muntaha mulane faghasyaha faghasya fa bi ayyi ala rabbika tatamara apa intaha makwa itu beberapa sifat tentang apa sidrotul Wong Kanjeng Nabi sing kekasih pangeran nyifati mau faghosyaha ma khosya. Wis ra iso disifati mergo Allah la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Nabi ku tok alam sing disebut temu sidrotul muntah. Ya mengenai kulo ya, jenengan muga-muga roh rasane nikmate napa keimanan apa wa anna ila rabbikal muntah. Kon kula terus napa Wal hubulan seneng filahi ing dalam Allah. Ayi rohbati tegese seneng fima ing dalam perkara ing dawai ono ing kersane Allah minat sabi saking ganjaran wa husuli ridho lan lo ridhani Allah taala. Nomor telu wa tunsu lan nyaman billahi klan Allah. Wa wa ti'al tunsu bila asohu Iku bangkit. Soha ya susuhuan maknanya bangkit. Sohwan maknanya bangkit. Wonten sinaskah sikhah napa sohus dan sohun maknanya bangkit bener sohu maknanya billahi kelana Allah taala. Jadi sing diarani ma'rifat itu dia akan bangkit atas nama Allah. Misalnya ke urip loro terus apa apa raiso ya apa apa ra barokah. mereka termasuk maksiat ya raiso Ngakoni barang sing madorot ning agamamu ya raiso Misalnya ngaten nggih nyon sewu ya, semoga kita tidak ngalami. Misalnya ada wong raiso melaku lumpuh. Sebetulnya saat lumpuh itu ya, ya bener gak iso jumatan, gak iso jamaah nih masjid. Tapi kan yo soto koning nih, klub nih tempat-tempat maksiat. Dia akan bangkit atas nama Allah karena ketika dia lumpuh sebenarnya bukan sekedar tidak bisa jumatan dan nekani pengajian, tapi kan yo iso nekani gono pemak maksiat. Dia bangkit lagi atas nama Allah. Iso ibadatul kolbi, iso ridho be kodar. Akhirnya dia punya surface tetap bangkit. Tetap surface mergono napa as-sahu napa sing rumat gengotan. Sing rumat ketika memberi itu bukan atas nama siki dulur ngel-ngelo wong lumpuh no wong ndak. Aku di sarana amal nopo aku duwe sarana. Jadi dulur ngono mbok biayai mbok rumat. Sing rumat nganggep iku sarana amal, sing lumpuh iku nganggep sarana sabar. Itu jenis asofu billah. Semuanya bangkit atas nama Allah Subhanahu wa taala. Kulo niku cerita unik ada tetangga saya itu orang awam, tapi nangis pas kalau nyambut pidato. Kalau sering kadang ngelepas jenazah. E, saya itu jarang pidato, hampir nggak pernah. Tapi kalau ngelepas jenazah sering. Asal saya di rumah itu sering saya ngelepas. Itu ibunya lah, sakit itu 10 tahun. Oh sudah habis banyak, terus mati juga. Gitu. Kalau pas nyambut ngomong itu. Buat sekali-kali kalau suwon jenengan ngangge bahasane pangeran, bahasane aku. Jenenge nggih ngurmati ibu, ngurmati ibu itu ibadah, biaya ibu itu ibadah. Alhamdulillah harta kita barokah nggo biaya ibu. Tapi selalu kita ini pakai bahasa orang kapitalis. Dunia pun tak gue ngurmati ibu, waktu pun tak gue ngurmati ibu. Ini bahasa kapitalis, sehingga kesannya kita ini rugi. Harta kita entek gue ngurmati ibu, harta kita entek gue ngurmati ibu. Ini bahasa bahasa kapitalis. Dan semua agama itu menjadi salah karena salah bahasa. India ya ilah asmaun sama itu itu salah bahasa. Dulu saya tali Zainal Abidin itu nak ngomong jalo. aku disambut marhaban biman hamala zati ila yaumil qiyamah. lu pintere kue sing gawa sanguku tak gawa mati. Aku gawa duit kurang mesti bener. Kok ana wong sing gelem gawa lu Lho kowe cara soleh saleh, kode aku yo duit akeh nom, tapi kowe syaratnya gitu soleh. Kok tak suambut? Tak ambung batukmu, itu sing bawa sanguku tak akhirat. Jebule mbok gawa kowe malah matur Asal ke jamin, ayo teko, jamin tapi. Tapi kan kok potongannya gue, aku soalnya aku potongannya, potong, akhir ya raro. Karena cara pandang, orang itu hidup tuh cara pandang. Saya tadi Zainal Abidin sanging soleh itu, masyur beliau ketika wafat, itu ketika dimandikan jenazahnya itu di pundaknya itu ada bekas-bekas dia sering mikul ya mikul padahal dia tidak manol tidak hamal ternyata apa Fukoro ahli Madinah ketika beliau kabundut itu kehilangan sesuatu. Jadi ya, biasanya ono beras orang memiliki beras neng tiap bulan ono itu orang ono. Terus saking kepinginnya beliau ngamal siri sampai nggak ada yang tahu. Tahunya ketika beliau kabundut itu wong wong madinah sefekir sambat gak ono subsidi beras neng lawang tiap pagi. Terus jenazahnya beliau itu penuh dengan apa? bekas nopo ngangkat karung. Itu saya tak lihat lah. Iku nak ono wong jaluk. Selain dia ibadah siri tadi, nak ono wong jaluk ini marhaban biman hamala jadi ila yaumil kiamah ilal akhirah mas. Itu cara pandang. Lu kalau ya orang rasanya kan, kalau nggak ada itu, nggak rumah, lu lagi rumah santri. Tapi saya tidak pernah melihat itu ngentek nuduh itu, ya itu tadi dirubah cara pandang kita. Misalnya kayak ngaji seperti ini, aduh kayak melaku-melaku kok ono ngaji. Berarti kamu ngaji itu problem. Mesti nengin. waktu ku sing nganggur umur puluhan tahun Gusti ki ono momen ngaji. Itu makanya orang salah itu pasti salah cara pandang. Makanya disebut India illa asmaum sama itu nggak tapi nganti kalah mbek bojo kan salah mbak arani garo sigari jiwa. Kok dhuwur temen pangkatnya. Akhirnya bojo wedi iki sigare. Ana sing terlalu nyepelekno bojo, wong wingking, wong piye maksudnya kuwi. Ya, Aneh-aneh weh. Nak bahasa Arab darani bojo jauh zaujah pasangan berhubung ke lanang ya pasangane beda. Dadi sederhana cara bahasa Arab iku bojo iku zaujah. Zaud maknane pasangan, berhubung lanang ya pasangane. Wong gak garwo. Dari si garwo mau kerumah di Nepal. Di kelang. Tanpa kamu udah bisa hidup. Wah ngenyak pangeran. Saya nguripi pangeran. Kedepan kok ngomong. Malah ini paling loro uripi. Alhamdulillah wong sing ngene uripi loro. Pakuan kok ngono. Muji makhluk kok nganti ngono. Lah momen sing pacaran pacaran gak bisa hidup tanpa kamu, mati tenang kecelakaan aneh-aneh. Ora usah urip ngono, ora usah. Darani bojoku wis pokoke jauh bojomu daran ki zaujur ki daran bojomu zaujang. jauh ngono ae. Lan bojo kula niku kok kecelok wong alim. Bojo kula ora bangga. Mergo alasane lha jenengan ora bangga mek pulau. ya padha ae. Dene <laughs> ku nuntut kula kon kaya umume kiai. Maksudnya umume kiai kan wedi bojo. Lah aku kon wedi, aku ya iso. <laughs> ya <laughs> nah aku sayang sayang, kalau sayang banget itu cucu. Tapi nak kon hormat bukan sakit. Tapi dia rata wajib hormat kulo, kita harus hormat aku. Waduh-waduh di dunia dewi di biasa. Lon gak ada TV dia kali, gak ada nopo-nopo kali. Mereka selerane itu gitu. Jadi di dunia dewi. Istri kulo ya gak ada kultur neng Jawa Timur, kulo gak ada kultur ke Jawa Tengah gitu kan. Itu. Tapi ya baik-baik saja. Menurut itu wis kabeh kersane pangeran itu. Mulane juga masalah bahasa ya juga. Misalnya mati, gue kan saiki seneng kaji aku kabeh lho. Guayane dong soleh. Dewe mati kan. <laughs> Iku kampungan. Kowe iku soleh ora mesti berjalan sampai panjang. Eh, soleh mesti perjalanan panjang enggak? Enggak. Potensimu soben kan ya maksiat. Kok soben saiki wis maksiat? Kok ada-ada soben. Mestinya kematian kamu anggap hal yang menyenangkan. PBB itu penghenti maksiat paling efektif itu. Penghenti maksiat terbaik itu kematian. Lah mulane Kanjeng Nabi nak anggap mati ku nak ngajari umat ku cek andeng mulane Rasulullah yang pinter tenan. Mulane kula nu yakin, mulane Nabi nyen sifati dirinya uti itu jawami al kalim. Saya ini orang terbaik ketika bikin kalimat. Saya ini orang terbaik ketika bikin kalimat. Tapi tentu sing roh ya umatnya yang terbaik. Maksudnya terbaik ulama orang, orang kudu kula pokoknya ulama. Lur roh itu ya melok ulama, nah, orang yang aku dewi. Nabi itu kalau ngendikan gini dan karena beliau itu orang yang usul selalu usul sama Allah. Nah ngendikan tuh nggak pernah nggak nyebut Allah itu beda dengan Nabi zaman dah. Kalau kita orasi ilmiah itu tercerabut dari Allah. Kalau Nabi itu enggak. ilmiahnya kayak apa itu pasti menyebut Allah. Karena Allah itu sudah menjadi domir saatnya beliau, sudah jadi domirnya beliau, hatinya beliau. Usfa usyribat makna domiris. Misalnya, misalnya beliau begini, saya itu apal doa itu dan sering saya baca. Allahumma ij'alil Allahumma ta'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin wal mauta rohatan li min kulli Ya Allah, jadikan kalau saya masih hidup, anggap saja ini bekal satu sih bisa baik. Jadi kita hidup ini berarti bekal masih bisa baik. Kalau terpaksa saya mati, anggap saja itu pengakhir dari semua potensi keburukan. Coba kue seogan nyun sewu ya naudzubillah. Potensi kowe ke depan kan isowe zino, isowe nyolong, isowe bodoni wong, isowe kodok subuh, kodok duhur aku agama. para iso ora usah somben ya nek bangsa ngono kodok-kodok. Nah, mati itu adalah pengakhir dari semua itu. Nah, mati kan sing bajingan ya ora bajing, sing zina zino, ora zina, sing korupsi ya ora korupsi. Lha kula bolak-balik matur, mulane kabeh sirine ulama-ulama pesantren nek ana wong mati bajingan ra iku nyekseni wong apik. Saya gini iki saya. Masyarakat yo mati oplosan saya apa. Padahal yang kayak ini ya api yo ya, mati. Mereka wis ora iso oplosan mana? wis iso menjahat. meneh. mati itu ada sifat. Mati ketika berstatus rohatan mingkul lisarin, akhir dari keburukan, api gak mati? Ayo, ada yang mantap-mantap. jawab. Iya. Ketika mati berstatus pengakhir dari semua keburukan itu lah? Iya. Tapi cuma mati tuh ya. <laughs> Orang mati nih kene ngel wong ojo. maksudnya mati nih yang engko kamar kapan-kapan. Nah wis wayahe terus aja pas aku pasti. Kowe pas nggak kutok seneng. Uripe wis ngel-ngel nih Artinya gini, andai kan kita mensifati kematian dengan sifat yang diberikan Rasulullah, mati adalah pengakhir dari semua Misalnya dia mendingin, Gus tapi utangku jake rong kesahur, Oke, dalam hal itu buruk kue cek diatur utang rong disaur. Tapi rai-rai kaya kue potensinya nambah utang, jare sapa? Wong BPKB ku dicambuk. Kowe BPKB ne wong digadekno. lo ape nyaur kok boleh BPKB sing gue dhuwur. mereka gak mungkin BPKB sobun kok dipekno BPKB sobun, mesti sak dhuwure. Nyilah kancane sing wae ninja. Wong ninja susuwe nyilah kancane di mobil. Potensinya nambah utang orang hutang, Rai-rai sing bakat utang. Kowe wamen mikir aku nak mati bisa diutang terus piye? lha apa nak urip ora nambah. Tetap sifat dasar mati itu rohah min kulli Akhir dari semua keburukan. Itu Rasulullah, mengenai Nabi kondang. Nabi itu enteng, kalau ngedikan itu ringan. Terus nak ngendikan urip ya, lu <laughs> nu seneng kok kanjeng Nabi. Nak redaksi aja nih. Jom kue ku urip ya enak terus. kue mau gue jadi saleh enak terus. Lah sebut kanjeng Nabi. Wong mukmin umatku ku bina hasanatin kotor, gua bina hasanatin intadoroha. Wong nak wong ape tenan, kue pangeran mata ini kapan wae tetep ape. Perkau mukmin bina hasanatin kotor, misalnya kalau kau kan sholat subuh, atau sholat subuh. Ha, Kue wapun yang dunia, sholat subuh mesti. Lalu kok mau kamu lakukan ning donya apa? Ngantos si dhuwur. Lah berduhur, dhuwur apa Duhur mesti. Lah kok cek mau mlaku ning donya ngalor ngidul yo yo ngentasi asar. Jadi pas mati ku posisine kita di kebaikan yang sudah kita lakukan dan ada kebaikan yang kita tunggu. mulai termasuk fadilai Allah, fasanai Allah gawe salat ku ana wektune ben keren uripmu. Bar subuh ngenteni duhur, bar dhuwur ngenteni asar. Lah ora kowe iku kapitalis, urip suwi ngenteni mapan. Orang mati pajak, orang tuh mati cak. Orang tahu kepenak uripku. Kowe ku kapitalis, gayamu Islam itu kamu kapitalis. Karena karep mati ngenteni mapan. Ayo jawab. iku tak Yahudi, gue iku tak Yahudi. Kandhane orang ngandel-ngandel. Ditobatno orang ngandel-ngandel. Nak kowe mukmin tenan, iku uripku demi sholat subuh. Bariku urip ngenteni duhur, duhur bar ngenteni. Nah. Ngono terus, mulai dari kowe nak kepengin jadi wali ngono carane, tekem sak. oh juga gawe Ngono barike mbok ngono tok ati, Mas tok ati. <laughs> Orisinil yo, kowe tok ati. Lha itu wong iku nak apik tenan iku bena hasanatin qadha wa bena hasanatin intazur. Wong mukmin sing apik, wong mukmin sing nglakoni barang apik sing wis dilakoni. Terus urip meneh ngenteni barang apik beri sehingga pas kowe dipateni pangeran kapai statusnya muntadiru sholat di duhri. Misalnya kayak mati kok jam somawan, statusnya malaikat penunggu sholat duhri. Oh nak mati nih jam luar awan, penunggu sholat asar. Keren. Tapi nak mati muka ada ini, penunggu mapan. <laughs> penunggu di mobil orang kesampaian. <laughs> penunggu di rumah tingkat orang kesampaian telah meninggal. Statusnya menengah akhirat ngono. Padahal wong digiring nganggo identitasnya ini, Pok. <laughs> Dadi wong digiring nganggo status identitas niate. Tapi disebut famangkarat hijratu ila wa rasuli fa hijratu ila wa rasuli. Wa mangkarat hijratu ila dunya amraatin yusifu yang kiku fa hijratu ila ma Hijrah itu tempat orientasi, tempat kita berbicara. Nak uripem ke permapan, cuman statusnya ini. Telah mati fulan, pengagum rumah tingkat dan mobil mewah belum kesampaian telah mati dilapor oleh pengen ini status terakhir gusti oh, eh, tak kok dalam kok tapi nak kue kue artiku mau jos penunggu sholat duhur telah meninggal saat gusti dari sholat pun mati Wah, semua malaikat rahmat itu merubuki abe. Tidak sih pertama mau malaikat ada semangat. <laughs> Jadi wali wasine gampang kan. mari di elmoni. Jadi fal mukmin bina hasanatin, hasanatin kot kotoha, wa hasanatin in Itu masyur. Itu dawe kabul akbar. Tapi orang yakin itu dari Taurat dan dari beberapa kitab suci. Dan orang yakin itu marfuk, artinya marfuk dinisbatkan ila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi uang ya Allah, mulai kalau kajian Nabi kagum, just terang. Mana sinau hadis, ben wong roh. Sinau hadis sudah iso itu. Ya. kono apa ini ini tahu ulang ya tahu ulang sementara tahu ulang. Biar aku hormat aku, Kang. Penting hormat dengan Kanjeng Nabi. Ya, ora penting hormat aku, ora penting ora ora pikir ora mata sementara tahu ulang. Nanti kue ngaku alim. Terus aku, mun mun sakit mandiri. ya malah seneng rangen ngelo aku. ngurembang rini ya era karu itu kan Kanjeng Nabi. jadi Mulane kula niku billah tenan. Urip kok kepen mapan lha apa? Lho kula niku mboten sombong niki tak hadis. Saya pertama nikah sama istri saya itu bilang gini, "Dek, pokoke aja geman di niat mapan. Surip mengger manfaat yo ya jenenge urip. Mengger gak manfaat ora pati urip." Karena dia putri kiai ya ngerti itu. Dan sampai sekarang saya tidak pernah punya cita-cita mantan. Aku khawatir pas mati nganggu statusnya mah. Pengimpi kemapanan telah meninggal. Itu status. memang sama timur ada di status Allah itu bersatu. Famangka nabi hijratu ila Allah wa rasulih. Hijratu ila Orang yang orientasinya menuju Allah dan Rasul, ya nanti kembali ke Allah dan Rasul. Misalnya saya hidup, Gusti kula urip, ngurmat santri, ngurmat grup tafsir Jalalain. Kula niku misalnya urip ape mulang teng Yogyo, engko mulang Yogyo mulang ape mulang ning Narukan. kok ning Narukan ape moro sarang mulang ning sarang, kok mulang ning Kajen ngono tok statusnya dari mulang ke mulang. Kebaikan yang kita tunggu ya itu status kita. Tapi nak kepen mapan. Mulan yang ya untuk popo, rasuga suge terus nyai mutung latihan warga WC. Karena latihan warga WC, ras suge suwi mulang-mulang. Ngerti-ngerti mati. Enggak status e, peninggal mulang demi kemapanan telah meninggal. Sebenarnya statusnya e ngono, update statusnya e ngono itu Kewani mati dalam keadaan. Ayo jawab. Narawani tobat saiki. Mumpung ijek urip. Nah, nak tobatnya gagal ini meneh. Bal ini menengati. Wong wapian. Toh pelatihan tobat itu kayak kesempatan. Tadi <laughs> tobat gagal, tobat Kaji Nabi Nabi Fatih pengiran di api Inna wa ta'ala Yab sutu yadahu billel Yadu bamusi'un nahar Wa yab sutu yadahu billel Yadu bamusi'ul Allah selalu membuka tangannya di malam hari Menunggu sing mau rino salah Gelem tobat. Jebule jam 3 diteni ngoro, terus jam 5 cek ngoro malah kodok subuh. Mereka ambek pangeran ya diteni nak menawa tobat begini. Parah. Tapi pangeran tetep ngenteni. Kowe ora usah langsung apik kaya papan atas ora usah latihan sih. Yo dadi iku. Mulane kanjeng Nabi iku bangga ya. syukur sangat gada nikmat putih itu jawab al kalim aku nabi sing ditegir nak ngomong jamil kalim satu ngendikan sing konkret tentu karena beliau rasulullah sing bisa nyelamatkan dunia nopo akhirnya gak mau nyipati cen gue sing nyeneng no. terus sing takwif nih. nabi akhirnya kan jadi jos tenang sing takwif ini wal mukmin bena makhofata ini tapi orang mukmin itu diantara dua ketakutan yaitu ngelakoni apa sing wis kliwat di roh ditompo taura Ngakoni apik sing apik dilakoni, ndekne yo ora roh kesampaian to. Akhir kelas itu seneng. Sahabat itu pokoknya di digarap nabi nabi. Mulane diarani nabi wong apik wayat unana rohobau warohaban Dia cara bertakwa ya ada rasa senang rohoban roja warohaban ada rasa apa ta? Kita ini kan tidak pertal. Amal kamu yang kelewat-kelewat ke yakin di tora. Tahu gak kamu? Gak yakin kan? Orang mukmin juga ada dalam dua ketakutan ketakutan pertama adalah masa lalunya dia apakah diampuni Allah apa diterima apa Allah apa enggak ya tahu. Dan masa depan dia apa dia nanti ditegir lebih baik apa lebih buruk. Akhirnya kita takut. Misalnya kalau ulos saat ini kan apa? Belum pulang tafsir jalalain, bu ya derajat. Pulau nu hati pulau nganti saat ini bangga kayak kados ngaji nggak tadi bangga setidaknya itu biaya biaya pangeran mutus wafid jana kalil mu'minin sebagian lima nit tabaaka ini nah, pulau suwon ini pulau fatwa tenan mulai pulau suwon ini wonten ki buat ki misbas dan enak mulang santri itu kadang-kadang kados kula ngeten lungguh ku sejajar wiling-ilingan Allah mengutus khofdul janah lil mu'minin. orang itu harus sejajar dengan orang mukmin siapa saja tapi kadang-kadang gue ngaji gelem gue dulu Kaya umumnya kiai kadang ngaji nih kursi santri nih bisa. Wilingi lingan, nak martabat guru, sandure martabat nopo. Murid. Lalu sarah pulau mbah mun ngoten, bapak pulau ngoten. Kadang beliau ya ada posisi ngaji di atas, tapi kadang-kadang di bawah setara. Wilingi lingan, perintah khofdul jannah ya perintah pangeran. Perintah kadang guru ning dhuwur ya perintah pangeran. Tapi kudu mbok lakoni terus-menerus supaya sisi khofdul jannah itu terjaga. Nggih, khofdul jannah napa? Wong mukmin ora keren piye? Kanjeng Nabi sing kekasih pangeran dikon khofdul jannah, jana jannah. Muhammad kowe kudu ngendekno sisi sisi kenubuan demi orang-orang nopo mok. Tapi saiki wong ora senengane eling mulyane tok ora oleh. Kanjeng Nabi sing kekasih pangeran itu kan be umum kula nu termasuk dongo nangis sing arepe kabeh donga khofdul jana lil mukmin. Karena kita sudah ditetir jadi ulama, kadang orang salaman sama saya nyucuk kadang di kadang hormat berlebihan. Kita ini kadung mulio ya. Kafaronya apa? Kita harus memaksa tawaduk. Kalau nggak bisa tawaduk secara alami dipaksa. Dimulai dari duduk setara, dimulai dari kita yang sowan. Kayak pulau nyeran sowan jenengan, nyeran sowan aku malah ngel Tapi kan gue ini ilingan bahwa kita punya tawaduk dengan orang apa mau. Tapi kita sekarang udah kehilangan ilmu. Mari mereka dora tahu ngaji, dora senang ngaji. Masyur, ngaji Nabi ini kadang-kadang melaku-melaku tentang masjid terus sahabat yang ngaji nangis itu saking duit nabi menghentikan roh ngendikan rahimallahu fulana Lakot karoni ayat kita wa kita kuntu unsitu. Cek bejahan nih ya wong. coba ayat sing dadi aku eling ayat iku meneh. Padahal Nabi tentu gak pernah lupa yang bawa ayat itu Nabi. Karena Nabi kalau muji Abu Musa al Ashari itu ketika Abu Musa al Ashari ngaji suaranya enak, Lakot utia mismaron min miri ali Dawud. Ngajine Musa al Asyari ku koyo nawa Serulingnya Nabi Dawud. dia iki aja lo musik teman-teman. Mereka musik itu yo ya haram. Kula lah hukum dasar pakai alat malah itu haram. Kula sepakat. Tapi kira usah muni haram kecangkeman. Jadi piye wong soleh, yo ya akeh jumlahnya Soleh tenan rakyat kuil ana wong soleh jumlahe yo ya akeh ya soleh tenan iku maca nganggo orjen yo ya solawatan madheh nabi wong do nangis kowe iso alat musik sing dienggo ngene tapi kira usah muni kalah dong kelakuan menang ngono maksudnya paham ada Iya dia alat malahi disebut alat malahi, alat sing lalekno noko pengiran. Tapi saya itu ono fakta wong soleh soleh tertentu, saking soleh nggak gua alat malahi, wong rungokno nangis, mergo dengan lem kajeng Ya wis kira rasa muni haram kontok. Wong didarani malayu alha anillah la iki ora alha, malah wong dadekno noeling pangeran. Tapi kira usah muni halal, rai-rai ngene dihalal terus sing perapatan <laughs> Nyanyi, halal di halal, halal buyut tem, Paham? Lalu terus begitu. jurah pipi yang merasa biasa wah. Mereka dawuhe mulane uangnya iku alasan. Seruling alat malah umpama alat malah ku haram gak ono nabi sing ditetir duwe seruling nyatanya nabi Dawud ditetir tapi wong nabi serulingane nabi ndak ape nyuwiti cawe dok liwat <laughs> tapi nak dadi halal lah kena kowe dadi apa nasibe seruling paham Mana kalau nggak takut itu, cara jenengan gusi tegas, alat malayu halal tak haram. Wong alim ora iso tegas, tegas wong bodho-bodho kaya kowe wae muni kon mangkel wong. Sungkan kok ngajak wong apa? Tegas, tegas bah murah kena si barang-barang dulu. Ayo sampe ayo saiki sing sering nyetel musik solawatan. Iku sing do iso nangis iku sing nganggo alat musik apa sing koyo swara tok. Ayo jawab. Musik. Musik. nangis tenan kono wong usul. Umumnya sing nyanyi iku haru terus wis nangis tenan. Ayo eh, jajal saya Sofa jenggot, jenggot tak sunnah Rasul. Kon nyanyi ya Habibal Kolbi ya Tobibal Kolbi. Ayo naik iso nangis tak kayak duwe. Tak kayak yakin tak kayak. Ayo jajal. Saya nangis loro ya rasa kabin. Loro ya loro, saya nangis loro ya. Engko nak perkara wedi saya e hilang sing nangis. Ini nak sing nyanyi itu nganggu alat musik, ayu borah bener ayu. Nyanyi ya Habibal Kolbi ya Tobibal. Kok lu haru tenang? Umi Kulsum itu ulama Mesir ya dari haram, Pia-pia yang balat musik. Mbak nak nyanyi antaf bisu sukarong lem nabi udah nangis kafe. Tak kok iya? eh, ya krum ada nam ya krum kok ya Ya, ya piye. Maksudnya kok haram ya haram tapi nangis lagi nabi kok nangis nangis. Pokoknya ngono. Kalau <laughs> eh, kau gue sangel hukum menua. Ini pengiran tersane kok. Dan kalau kalau sering delok konser musik, musik religi, dia ya nangis tenang. Apa muni halal itu kadang disalahgunakan, muni haram di tangan orang tertentu itu ya jadi apa dan Saya ulang lagi di tangan orang, <laughs> apalagi di Indonesia banyak bang mursyid apa ngaku orjen, tapi orang soleh apa ya apa. Suhe buat tiru, niru orjen itu orang niru soleh. <laughs> Problemnya kita kan niru orjen ya orang niru soleh. Gale Gus kula niru jenengan PD. Ini niru PD ini gak niru ngalime kan yo rusak. Kacau ngomong. Ora iso kan. Mergo nak kue darani haram total nyatane kiro ayat di Musa al Ashari disifati koyok serulingnya Nabi Dawud. Umpama seruling haram gak digo contoh barang apik. Ngono maksudnya, mulane wong ngaji itu ekstremis tok atau ngaji. Tapi kira rasa muni kalah di tangan orang-orang jah, jelas ngene iki. Ayo jajal ya, musik halal kena tanggamu ning perapatan. Maghrib maghrib greng greng. Nah, nomor siji kuncinya mereka soleh sih, karena soleh ku gampang, Oke, berikutnya itu Ini kalau roh solawatan sing di apa saja lah. Misalnya lagu-lagu mulai Mahir Zain sampai lagu-lagu Komarun sampai lagu apa saja. Kalau kan adalah ya itu tadi. Eh, saya kan perempuan ya sering ngupload lagu-lagu seperti itu. Takok kulo nanti. Dan ini takok. Kesulah takut hukumi. Saja sekolah kau tak kok hukum nggak gue soleh ya halal ya udah nara soleh haram ayo udah karena apa ya e, di beberapa adat kiai itu ya aneh Rian Kiai Kediri terkenal Rian Kiai Ngalim. Nah kata Ikhya ini dangdutan. Terus nenggone Tegal Rejo itu jadilah. Macam-macam. Bu halal loh yura ya mungkin, Bu haram loh yura ya mungkin. Yura ya roh. Iya iya roh jadah. Tiga dulu muridnya ya ora roh. Lucunya muridnya temuni haram, tapi orang mani komentar. Lu semuanya haram ya telo ya Allah. <laughs> Dadi wah, urip wah, Lu setengah ngadil urip wah. Mau pemenang kiai Indonesia, oke sak dunia bingung komentari Indonesia. Bos paling aneh kiai Indonesia paling. Kulon sering ketemu ulama-ulama internasional, darah kiai Indonesia bingung tuh, bos bingung. nih rasi ah guna berjanji koyok si ah. Kau ratau nyebut sahabat menyebut misuzainil abidin ali wabni il fakir khairi ali wabni il walima misotikil khafili wa ali il murtadul Oh kan keluarga Nabi, wah khasiah darani A macane yo. Wa ya ummu sahabat wal adba wa mawala. Sahabat keduman. Apa? Jadi ini mukadimah sahabat keduman, ini ire keduman orang keduman. Orang nanti tangkap di peneliti. Ini ya, maksudnya kayak Fahadi, ya, maksudnya ngono mazhab apa? Ya ini mazhab Indonesia. Jenenge Islam Nusantara angel saya wangel tadi wang pokoknya angel angel gitu. nanti peneliti dari Iran tuh neliti tradisi berjanji udara ini si asli itu Indonesia beda kalau dia nih si dia lagi lagi mau mislu Zainal Abidin Ali wa Abdul Bakiri Khairi Ali wa Lima Abdul Kan disebut Ahlul Bedok Apa? Tapi bareng dek Nabi Monis ah jebule sing maca diwaca mukadimah berjanji wa ya ummu sahabata wal abba wa mau wala dan solawat ini sumrambah nih semua soha Kasih dong. Terus ini apa? Bahasa Arab yang ada takut. Kalau nanti tamu ke Mesir, ke nanti ke Bangladesh, ke nanti. Kalau termasuk bejo misalnya. Jadi kalau ada tamu-tamu dari luar negeri penelitian kayak sepuh mesti bangun masuk. Nah kayak muda lah mlebu, sing mlebu yang termasuk. Mbok kayak orang berbuah orang roh, tapi <laughs> tapi kula termasuk narasumber. Dadi kalau lihat lah untuk takuan sing aneh-aneh. Ya aku tak jawab ya pede harus. Itu gak ada di khazanah kamu maksudnya. Islam Indonesia itu serawan oleh khazanah Islam Mesir unik, nama? Rata-rata firqah kan Islam apa Islam apa Indonesia jenis Islam jadi <laughs> itu harus ditambahkan tuh dalam firqoh. kan sirko lagi berapa itu loro ya. loh, loro, itu telu sing selamat sito. Tambahi. Tapi bingung tenan, yakin. Ulama Indonesia aja just. Ora just di Afghanistan sekarang itu saking banyaknya konflik itu presidennya ngutus ke Indonesia ulamanya suruh neliti NU dan sekarang di Afghanistan itu berdiri organisasi NU. Di antara si Dutan itu Gusufur Putrani Bang kon persis NU Indonesia. Jadi ini Afghanistan kok ono. Bono rantinge ora kan lagi digawe secara nasional, sini anak anaknya lagi pusat ya. Ya PB anaknya PB ya. Oh, Indonesia itu rujukan Terus pokoknya. emane, ya, mana, pokoknya penting itu soleh. Kenapa? Aku ngaram alat musik, yang sunan bunang, darah bunang, itu mana nih gong. Kowe ngaramno wae yo ya sulagem mbek Sunan Kudus. Lah kowe ku wali ndi mbek Sunan. Tapi kowe ngalalo, saiki wong kembenan sinden iku nutuk go. Kowe iso ngalalo wong kembenan. <laughs> Allah kari. tapi terus muni piye Gus ora usah muni wong kira ulama ora ono takon nek ngomong ngono. Wong kowe ora ulama nek ngomong hukum lha opo ngono. Ora ono takon. Wong lu ora ono takon apa? Mungkin soleh ora wis. Ya mau bena faridotin kot kodoha wa bena faridotin in Mohon kula terus. Wa wa utawi sing darani alun subillah as-safu maknane nyaman billahi kelar Allah taala. Fakul mustanisin mongko te saben-saben wong sing nyaman be Allah taala iku mesti salihun wong sing saleh. Wong kok iso urip nyaman be Allah, nyaman be ketentuan Allah mesti saleh. Wa wa te istinas atau alun subillah iku atharu musyahadati jamali hadratillah. Itu asaru musyahadati jamali hadratillah Iku sisa-sisa atau cerminan Atau labet nyekseni jamali keindahannya hadrawi Allah Ta'ala Wong nganti nyaman be Allah mergo saking yakin kabeh sing terkait Allah iku jamal. Napa? Kabeh sing terkait Allah napa? Kowe bareng wis tuwek seneng mbek dhuwit, ya alhamdulillah kok senenge di dhuwit. Tapi kowe aja ngimani dhuwit, cilik ra di dhuwit main keran kok wis wis seneng. Anak di bojo ayu lagi seneng, lagi cilik ora roh wong wedok dolanan banyu ya wis seneng. Pangeran wis pinter kita. Nah tapi kayak saiki kok seneng nek keran ya aneh. <laughs> Supaya seneng rodo kok seneng. Nek keran. <laughs> ya pangeran kersane ngono. Badak wis bendo kecoba ben tawaduk napa? <laughs> Pokoknya kabeh ku nyekseni jamale Allah. Artinya kita nyekseni ya Allah pintere jenengan zaman kula cilik ya ora rasane seneng dolanane keran banyu. Zaman tua ya ora rasane seneng. Mugi-mugi kula ya rasane seneng zaman pun mah mati. Mergo kabeh aksar napa atharu musyahadati jamali khat radhiyallahu taala fil qalbi dalam hati. الحمد لله الميزان وانت علينا ومبلغ الرضا وسنة العرش الحمد لله الميزان وانت علينا ومبلغ الرضا وسنة العرش الحمد لله الميزان وانت علينا ومبلغ الرضا وسنة العرش الحمد لله الميزان وانت علينا ومبلغ الرضا وسنة العرش الحمد لله الميزان وانت علينا ومبلغ الرضا وسنة العرش الحمد لله الميزان وانت علينا wa mablaghur ridho zinatul arsh alhamdulillah wa mablaghur ridho zinatul arsh